Memang sholat sendiri nggak batal. Cuma sholat sendiri dari itu nggak pantas. Lewong Nabi nggak pernah sholat sendiri. Nabi itu sholat berjamaah terus. Sampai anda Nabi sholat sendiri terus. Nggak pantas. Falayaliku maka tidak layak Muslimin kamilin dengan orang Islam yang sempurna Macam-macam orang Islam itu Ada orang Islam KTP dok Akhlaknya ndak Islam Pakaiannya ndak is, ndak Islam ada orang Islam pakaiannya dok, ibadahnya ndak Islam, panganan makanannya ndak Islam, dok kape. Ada orang rumah tangganya Islam tapi pekerjaannya ndak Islam nyolong sebabnya. Orang muslim yang sempurna tidak pantas an yatasahala dia tadi itu ngentengkan menggampangkan fi salatil jamaah di salat berjamaah berjamaah enggak pantas orang Islam kok ngentengkan salat berjamaah wa yusalli munfaridan dan sholat sendiri fayadkhulu maka masuk orang muslim yang sholat sendiri yang endengken berjamaah tadi itu fil wa'idis syadid di dalam ancaman yang keras al-warid yang telah datang fitar jamaah di meninggalkan sholat berjamaah berjamaah kemarin bagaimana orang yang sholat sendiri tidak berjamaah di zaman Nabi itu adalah golongan orang munafik artinya imannya perlu dipertanyakan kok model kok bisa sholat sendiri Padahal disediakan pahala banyak kok nggak tertarik. Coba kalau sholat berjamaah tadi itu diumumkan yang sholat berjamaah di masjidnya Bib Taufik 10 ribu per, per waktu. Tak mau wong sungi ke arus sing kerja. Berjamaah semuanya yang ada di pabrik belot. Kenapa? 10 ribu kali lima saya ketemu. Pekerjaan apa 50 ribu? Begitu hebatnya hitungan duitnya sehingga bersemangat luar biasa. Tetapi janji Allah pahala kok ada orang sing bersemangat, kok tidak ada yang menyambut. Karena itu digolongkan orang yang enggak berjamaah zamannya Nabi itu orang yang munafik. Orang yang munafik munafik hati-hati jadi orang munafik munafik itu ada dua macam ada munafik fil i'tigad ada munafik fil a'mal ada munafik dalam keyakinan lah kalau munafik keyakinan nyimpen kufur hatinya nyimpen kufur nerangken iman فإذا لقوا الذين amanu قالوا amanna ketemu orang mukmin aku ini mukmin loh seperti kamu wa idza khalau ila syayatinihim tapi kalau sudah ketemu dengan setan sama mereka yang sama kafirnya sama dengan tokoh-tokoh kufurnya Qalu inna ma'akum mereka berkata kami ini sama dengan kamu. Inna nahnu mustahziun. Kami cuma pura-pura. Tak kibuli orang-orang Islam itu. Tak hina orang-orang Islam itu. Itu orang munafik itu selama-lamanya di neraka. Malak bukan sekedar masuk neraka, fid innal munafiqina fid darkil asfari minan nar munafik itu di tingkatan terbawah dari neraka rutin tingkatan terbawah paling panas paling bah panas siksaannya paling pedih itu munafik dalam keyakinan ada munafik fil a'mal. Ada munafik dalam amal. Munafik dalam amal, ya diantara nih malas sholat ini, sholat berjamaah. Diantaranya tanda-tandanya. Hayya ala sholat. Enco igumat. Hayya ala balbalan. Waras. Hayya 'alal falah ngeluh. Hayya 'ala orkes seger. Ini munafik fil a'mal. Karena itu dua-duanya Ya elek. Ciri-cirinya orang yang ada penyakit nifak itu diantaranya males berjamaah berjamaah. Hmm. Watakunu takunu dan menjadi sholatnya orang yang munfarid mukhtalafan fiya ada khilaf di dalam itu sholatnya karena menurut orang-orang yang udah deket sama Allah sholat kalau nggak berjamaah itu bisa nggak diterima loh tapi kalau berjamaah kemarin udah diterangkan kan, itu seperti patungan. Yang berjamaah sepuluh orang misalnya. Yang satu khusyuk waktu kiamnya. Di antara makmumnya ada yang khusyuk waktu rukuknya dok. Ada yang waktu iktidal saja. Ada yang waktu sujud saja maka dianggap khusyuk kabeh wis. Seluruh yang sholat dianggap komplit khusyuk semuanya diterima oleh Allah. Kalaupun gak ada yang khusyuk sama sekali, berkat berjamaah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. goyok goyok pasti oleh sholat berjamaah tadi itu. Kalau sendiri Risiko pak, risiko. Antara diterima dan tidak. Lah kalau sholat nggak diterima, berarti amal ibadahnya nggak diterima, hajinya nggak diterima, sedekahnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, karena pertama yang dihisap di hari kiamat adalah sholat. Karena itu sholatnya orang yang sendiri itu mukhtalafan fiha, ada khilaf di situ. Fakat kala Ibnu Mas'udin maka telah berkata Ibnu Mas'ud wa Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Musa al-Ash'ari wa jama'atun minas sahabat dan sekelompok daripada sahabat innaman sesungguhnya orang Sami'ah yang mendengar itu man an-nida'a adzan walam yujib dan tidak menyambut adan min ghairi udrin dengan tanpa udur sehat badannya yo ya jenggak repot nggak ada perang nggak ada ancaman jiwa nggak ada ancaman harta dengar adan aman tapi nggak menyambut fala salatalah maka tidak ada solat baginya tidak ada sholat yang sempurna baginya. Tidak dianggap sholat, bis. Hah? Tidak dianggap sholat ini ada khilaf, ada la nafyul kamal, kesempurnaan sholatnya, ada nafyul jenis. yang enggak sholat berarti enggak sah. Karena itu khawatir kita nak nggak sholat, sholat nggak dianggap sholat, berarti nggak sah nantinya. Karena itu ojo sampai sholat sendiri. sholat tuh berjamaah, berjamaah. wanugila dan dinukil i'timadu dalik bersandar itu semuanya an jama'atin minas salaf dari daripada sekelompok daripada salaf minhum diantara yang berpendapat sholat sendiri itu fala sholat sholatalah nggak sah sholatnya yaitu atau wathawri wal imam Ahmad wa kafa bihaula kedua cukup dengan mereka semuanya itu menjadi contoh panutan bagi kita wis aja ono sing sholat sijen eman eman jangan ada yang sholat sendiri hmm, sampai zamannya Nabi Ibn Maktum ini orangnya tadi itu buta. Dia tadi itu hidup sebantang kara. Datang pada Rasulullah, ya Rasul, aku ini hidup sendiri. Kalau ke masjid berangkat sendiri, nggak ada yang nuntun ke masjid. Izini ya, ya Rasul, sholat di rumah. Sholat di rumah, sholat ijen Nabi pertama ngizini. Setelah Ibn Mas'ud pulang, baru keluar masjid dipanggil sama Nabi. Dengar adzan enggak? Dengar ya Rasul, kalau gitu enggak bisa, harus. Kalau sudah deng masih dengar adzan, ya berangkat kata Rasulullah. Pijak lagi. Enggak kelihatan sing matanya kelihatan iki terus ngedepi wajib bendol-bendol main kartunya diteruskan ini ya apa padahal hanya ala sholat kupingi kerungu kalau gitu Habib kalau ada adan tak tutupi aja kupingku itu tidak benar itu namanya karena itu ayo kita harus ramaikan mas masjid Nikmat sampai hidup di Indonesia nih Pak. Nikmat Alhamdulillah. Tuh, bagaimana orang Palestina walaupun dia tetangga dengan Masjidil Aqsa tidak aman masih kadang-kadang berangkat yang Masjidil Aqsa tidak sampai ada di rumah ditangkep kadang-kadang Masjidil Aqsa-nya ditutup sementara sama Israel lama Israel itu tidak aman di sana. Di beberapa daerah banyak peperangan. Indonesia alhamdulillah aman, hayya ala sholat. Kerungu gape. Sampai ada di Singapura, tidak kerungu adhan. Kenapa? Nggak boleh pakai strip speaker keluar. Sampai yang jadi orang Islam itu di masjid. Keluar sudah tidak ada keagamaan lagi. Pemerintah nggak pakai hukum agama, aturan nggak pakai hukum agama, agama masing-masing. Di Indonesia semuanya dukung kok. Nikmat ada di Indonesia ini nikmat. Apa oh, kok masjid kosong itu? Karena itu ayo dirame no masjid no masjid kalau berangkat ke Masjidil Haram wah rajin ke masjid apa masjid itu enggak mau kau tidak rajin hmm? rugi coba kalau sampean tadi itu tonggoan sama presiden paling seneng bendayo ke rumah presiden panganan enak kopinya lezat ditemplei duit mari waduh istiqomah ziarah sama presiden dong presidennya baik bagaimana kalau rumah Allah Allah yang maha rahmat Allah yang maha memberi apa gak sering mendayo kenapa gak sering ziarah padahal kalau sudah dicintai sama Allah antuk kebahagiaan dunia akhir akhirat. Karena itu ayo kita tingkatkan sholat berjamaah, berjamaah. Rugi kalau orang nggak berjamaah itu. lihat orang-orang dulu. Sampai lihat orang-orang dulu itu pak, sampai lihat. Gara-gara rajin sholat berjamaah. Gara-gara rajin baca Quran gara-gara rajin sholat sunnah gara-gara rajin kiamulel berkah-berkah coba sampai hitung 20 tahun yang lalu dalan sungi gitu dalan sungi sawai milik orang siapa orang Islam sawahnya milik orang Islam Sampai si Sidogiri, sampai Winongan, sawahnya milik orang Islam. Pinggir jalan tadi itu. Subhanallah. Padahal kalau ukuran ilmu pendidikannya ada. Mbak-mbak sampean banyak yang buta huruf. Mbak-mbak, mbah-mbahnya sampean semuanya ini jarang yang ahli ngitung. Tidak ada titel SE Sarjana Ekonomi. Tidak ada itu semuanya. Tapi berkah sawai 10 hektar. Kalau sampean pergi ke daerah utara, tambaknya itu milik orang Islam. Sekarang, sekarang gara-gara nggak sholat berjamaah, gara-gara nggak banyak baca Quran, berubah kabeh gerobak kah? Kabeh, subhanallah. Tanah milik orang kafir. Model enggak? Sampean minum air gitu. Minum air. Tuku di Indonesia gitu Pak Sakir. Beli sekarang minum air di Indonesia. Padahal tempatnya air sampean cedak di umbulan. Sekarang aku wah. Milik siapa itu? Orang kafir. Sampai yang beli sekarang. Dulu Masya Allah sumurnya tadi itu bening, seger air sumur itu. Sekarang buanger kape. Buanger kape air sumur. Bahaya, gampang kena diare. Biar kekau nak ngono itu. Kenapa? Ibadahmu tidak kena. Ibadahmu tidak kena. Sampai akhirnya air raja sudah dikuasai bukan dengan orang Islam. Sawamu sudah dikuasai bukan orang Islam. Ekonomimu sudah dikuasai bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam tidak sholat orang Islam tidak baca Quran kata nyalana sopo sampean nyalana orang Kristen nyalana orang Katolik nyalonnya orang Yahudi sampai tidak pernah dipaksa pak untuk mengikuti mereka anak-anak sampai dewi sing melo masa ada orang Kristen orang Katolik orang Yahudi maksa eh rambutmu warnaan macam-macam dono mereka warnai sendiri eh gaya nanting-nanting dono mereka merubah sendiri ojo nyalano wong Kristen ojo nyalano wong Yahudi mereka memang ngajak-ngajak cuma sing gelem diajak iki sing beres diajak ya, nyanyi sama mereka iya oke sing teko diajak pakai anting-anting ya banyak yang ngebut macem-macem sekarang ono sing geng sepeda motor ono maning sing motor kok sampah gue pispa ya, macam-macam iki apa iki wong sampel jarno ini mbok sungi ono ndak model ngono Yang dibanggakan dengan rakyat Indonesia dengan model demikian pemudanya itu opo futunisin pak kalau ada turis kelihat begitu kutunggu yuk. Wan cetek goblok datuk kunjaja aja Indonesia goblok mari ngono tetap gobloki masih merdeka sih goblok apa yang bisa dibanggakan? Karena itu sing pinter orang Islam sing pinter. Anda diperintahkan sholat bukan karena Allah perlu sholat kamu. Kamu diperintahkan baca Quran bukan karena Allah itu perlu bacaan Quran kamu. Tapi semuanya itu jika kamu lakukan maka uripmu makmur. Hidupmu mak makmur nggak seperti sekarang jadinya pun yang hadir pengajian ini ribuan ya enggak kalau semuanya rajin berjamaah berarti sudah ribuan berjamaah apalagi kalau sak keluarga diajak anggap satu orang punya tiga keluarganya berarti kali tiga yang hadir ini belum lagi yang dengarkan di radio melaksanakan berjamaah berarti bisa ratusan ribu orang ahli berjamaah saya yakin ketika sholat berjamaah ini ditingkatkan yakin berubah semuanya akhlak akan berubah kesejahteraan akan berubah kehidupan akan menjadi tenang sejahtera saudara Wes. kitab hatam. Kitabnya ini sudah ha? Pertanyaannya mulai dibuka mojo kitab ini sampai hatam berubah apa enggak? Si pancet bib sholat sendiri. Lah kitab hatam so sholat izin. Eh. Lah mulai dari dulu itu loh diterang no sholat ambil berjamaah sholat. Lah kok si pancet izin? Masya Allah kuping capopoi karena itu ayo kita harus bro berubah sampean ini pak dengarkan pengajian ini sama dengan orang pergi ke salon pro salon ndak salon kecantikan duduk salon niki salon kecantikan kayak dipaesi diparasi bu yang asalnya biasa kalau sudah diparasi pangling loh kok tambah ayu loh kok tambah ganteng pangling diparasi begitulah juga datang ke pengajian harus pangling Masya Allah semenjak hadir pengajian ahad subuh sholat berjamaah anak saya tangling bagus Masya Allah yang asalnya ando-andoro setelah hadir ahad subuh pengajian tidak mau sudah pangling keluarganya Alhamdulillah Alhamdulillah. Itu sama dengan orang yang penampilan biasa digowok yang tukang paras berubah pangling. Lah kalau aja dimasukkan ke dalam tukang paras di paesi tapi nggak berubah berarti nemen elek e nih. Kiri misalnya misalnya dilipstiki tambah ada karuan jangkemi Hah? berarti nemen eleh e. kera dibuburi waduh tambah ada karuan bib yo berarti nemen eleh begitulah juga kalau ada orang hadir ke pengajian kok tidak panggling plus gak berubah plus wasli elek kon asli wis. Karena itu ayo diniati berubah nggih, Pak. Diniati bro berubah. Sampai berubah dirubah kabeh sama Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah, oh yang sholat sendiri berubah oh berjamaah. Yang sholat dia tadi itu di rumah berubah, oh sholat di masjid. Yang dia tadi itu baca Quran seada-adanya, berubah maca Quran sing sing rutin. Insya Allah berubah nasib. Yang pekerjaannya macet, insya Allah lancar, berubah. Yang riziknya pas-pasan, insya Allah bisa nyelengi. Yang banyak utangnya, insya Allah dikasih jalan untuk bayar utang. Tapi jangan spontan maksiati rong puluh tahun sholat berjamaah rong dino jauh dibayar kabeh saya sudah sholat berjamaah Habib tapi kok sih pancet berapa berapa berapa waktunya sholat berjamaah ah, masih dua minggu lah kau ndak sholat sih rong puluh tahun ya terus istiqomah terus insya Allah beres semuanya kan begitu hatam kitab maka diakhiri dengan do doa doanya di dalam kitab ini Allahumma ya Allah wafikna beri kami kekuatan li salatil jamaah untuk melaksanakan solat berjamaah wa ghairiha dan selain solat berjamaah minat ta'at daripada perbuatan tah orang itu bisa berjamaah, bisa taat itu karena mendapatkan taufik kekuatan dari Allah. kadang-kadang setruk tetap berjamaah. Kadang-kadang rumahnya jauh tetap berjamaah. Kadang-kadang sakit katarak berjamaah karena taufik kekuatan. Kadang-kadang sehat walafiat nyedot awae tidak berjamaah rumahnya dekat dengan masjid rong langkah tutup masjid tidak berjamaah kenapa karena tidak mendapatkan taufik dari Allah yang jauh hadir pengajian karena mendapatkan taufik dari Allah sing cedek turung ngorok ndak pengajian tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa sholat berjamaah dan melakukan segala bentuk taat. Wajannibna takhallufa anha dan hindari ya Allah daripada takhalluf meninggalkan sholat berjamaah berjamaah wahfadna dan jagalah kami ya Allah minas sayyiat daripada kesalahan-kesalahan. Wassallallahumma ala sayyidina Muhammad dan anugerahkan salawat ya Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi dan juga atas keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan juga atas sahabat Nabi Muhammad. Salatan, salawat tunjina yang bisa menyelamatkan kita biha dengan berkat solawat tadi itu min jami'il fitan daripada segala fitnah-fitnah wal asgam dan penyakit-penyakit wal afat dan sama penyakit atau yang merusak segala yang merusak solawat berkat solawat insya Allah selamat dari fitnah fitnah dunia maupun fitnah agama agama. Kalau fitnah dunia ngurangi harta, mengganggu keluarga, fitnah agama yang merusak akhlak, yang merusak hati. Penyakit juga demikian, penyakit zahir maupun penyakit bah, batin. Penyakit zohir, yo lepra, yo kanker, yo tumor, penyakit batin akhlak yang buruk, yo sombong, yo ria dan macam-macam. Wa taghfir lana biha dan engkau mengampuni bagi kami ya Allah biha berkat solawat tadi itu jami'adz dzunub semua dosa-dosa wa tamhu dan kamu menghapus biha berkat solawat anna dari kami al khatiat semua kekeliruan-kekeliruan wa taqdi dan kamu menyelesaikan ya Allah lana bagi kami jami'al hajat semua hajat ha hajat wa tarfa'una dan kamu mengangkat bagi kami ya Allah biha berkat salawat a'la darajat paling tingginya tingkatan atau derajat wa tuballighuna dan kamu menyampaikan kami ya Allah biha berkat salawat aksal ghayat paling jauhnya harapan pingin opo mudah-mudahan berkat sholawat disampaikan oleh Allah aksal ghayat min jamil khairat daripada segala macam kebaikan fil hayati baik kebaikan di dalam kehidupan dunia wa ba'dal mama dan setelah mah mati kehidupan di dunia yang baik nggak punya utang nggak punya musuh, aman, sejahtera, akor suami istri, anak-anak menjadi anak yang soleh. Setelah mati, kuburannya menjadi surga, selamat daripada siksa, dilancarkan hisapnya, akhirnya dimantapkan timbangan amal solehnya masuk surga dengan, dengan selamat ya Allah ya Rabbi ya Allah Wahai Tuhan, wahai Allah yang mujibat da'awat Wahai yang mengkabulkan, yang menerima doa-doa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Bisirril fatihah